Jemaah sekalian, dari judul bab sudah kita pahami, Syekh rahimahullah taala menegaskan bahwa orang yang mengenakan satu benda dan dia yakini benda tersebut dapat menghilangkan penyakit darinya atau menghilangkan satu bahaya maupun menangkalnya atau melindunginya dari satu bahaya maka itu termasuk kategori syirik dan inilah yang dikenal dengan istilah jimat. Seseorang mengenakan gelang atau kalung atau apa saja yang dia yakini apabila dia mengenakan itu maka akan dapat menghilangkan bahaya atau menangkalnya. Maka ini adalah termasuk kesyirikan. Dan dijelaskan para ulama syirik di sini bisa jadi syirik besar, bisa juga syirik kecil syirik besar apabila dia meyakini jimat itu dapat bermanfaat dengan sendirinya. Dapat melindungi dia dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya. Maka itu adalah syirik besar. Yaitu syirik yang dapat menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Jadi ini nggak main-main. Bisa menyebabkan murtad. Ini dosa terbesar. Adapun syirik kecil kalau dia meyakini itu hanyalah sebab itu hanyalah sebab sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghilangkan bala atau menangkalnya. Maka itu termasuk kategori syirik kecil. Kenapa masih dikatakan syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab yang dapat menghilangkan bala ataupun menangkalnya. Baik. Syekh rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih?" Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Apakah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu apabila Allah menginginkan untuk menimpakan kemudaratan kepadaku, mereka bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau apabila Allah menginginkan untuk memberikan rahmat kepadaku, apakah sesembahan-sesembahan kalian itu dapat menahan rahmat Allah? Kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakan cukup bagi kami Allah hanya kepadanya lah manusia itu bertawakal. Surat Az-Zumar ayat ke-38. Baik. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu selain Allah termasuk yang mereka anggap sesembahan selain Allah atau Tuhan selain Allah sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun juga tidak bisa menimpakan mudarat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Kalau yang kalian sembah itu adalah Tuhan-Tuhan yang benar, maka jika Allah akan menimpakan kemudaratan kepadaku, mampukah mereka untuk menahannya? Mampukah mereka untuk melindungi aku? Atau sebaliknya, apabila Allah ingin memberi rahmat kepadaku, mampukah mereka menahan rahmat Allah? Maka ini adalah tantangan kepada mereka dan tentunya Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sembah itu sedikit pun tidak mampu. Jadi maksud ayat ini adalah ingin menjelaskan kepada kita salah satu kesyirikan mereka. Jadi kesyirikan mereka bukan sekedar sujud kepada berhala, bukan sekedar berdoa kepada berhala, tetapi mereka juga meyakini berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat atau bisa menimpakan mudarat. Ini diantara keyakinan mereka. Ada juga yang sebetulnya yakin ini hanya berhala, nggak ada manfaat sama sekali, nggak bisa memberikan mudarat. Hanya Allah yang bisa melakukannya, maka orang seperti ini ayat yang mulia ini mengajaknya berpikir. Kalau kamu sudah yakin Tuhan-Tuhanmu selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat, maka itu tidak patut untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disembah. Baik. Jadi jamaah sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Hanya Allah yang bisa menimpakan mudarat. Demikian pula hanya Allah yang maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu bermanfaat. Hanya Allah yang maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu bermanfaat. Maka apabila kita menetapkan ini bermanfaat bagi saya, padahal tidak melalui dua cara untuk mengenal itu bermanfaat. Yang pertama melalui dalil syariat, yang kedua dalil yang masuk akal. Ya, contohnya apa? Orang meyakini sebuah batu atau sebuah cincin atau sebuah gelang bisa memberi manfaat kepadanya, bisa menangkal penyakit, bisa menghilangkan bala. Maka harus dilihat dari dua cara. Yang pertama, adakah dalil syar'i yang menunjukkan itu? Ternyata tidak ada. Yang kedua, apakah itu masuk akal? Hanya sebuah batu kok bisa melindungi dia dari bahaya, bisa melindungi dia dari setan, bisa melindungi dari berbagai macam penyakit. Gak masuk akal. Berarti itu bukanlah sesuatu yang Allah tetapkan memberi manfaat. Sehingga apabila dia meyakini memberi manfaat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Jadi ini harus diingat ya, kapan dia menjadi syirik besar dan kapan menjadi syirik kecil. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan kepada umat bahwa hasbi Allah cukuplah bagiku Allah, cukuplah Dia tempat aku memohon pertolongan dan aku bersandar diri atau bertawakal. Ini sifat orang yang beriman selalu bersandar hanya kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya dan Allah telah berjanji wa may wa Allah fa hasbuh barang siapa yang bersandar kepada Allah atau bertawakal kepadanya maka cukuplah Allah sebagai penolongnya itu janji Allah Allah pasti akan senantiasa menolong orang yang bertawakal kepadanya dan ini termasuk doa yaitu ucapan hasbi Allah juga bisa ditambah dengan wa ni'mal wakil sebagaimana dalam ayat yang lain. Jadi ini termasuk doa terutama ketika dalam kondisi genting. Baca doa ini, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan inilah doa yang dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar dalam api. Demikian pula doa ini yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika dikatakan kepada mereka innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya sesungguhnya Eh, orang-orang uh, musyrik sudah bersatu untuk menyerang kalian. Takutlah kepada mereka. Maka jemaah sekalian, ancaman itu hanya menambah keimanan dan para sahabat berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan dialah uh, sebaik-baik tempat kami bertawakal. Ya, ini doa hasbi Allah. Boleh ditambah dengan wa ni'mal wakil. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tangan seseorang ada gelang dari tembaga atau dari kuningan. Maka beliau bertanya, "Apa ini?" Kata orang tersebut, "Minal wahinah." Ini adalah uh, penangkal sakit yang biasa menimpa tangan. Fakal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzaha fa innaha la taziduka illa wahnan." Keluarkan benda itu, karena itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa inna kalau mitta wa 'alaika Karena sesungguhnya kalau engkau mati dan benda itu masih bersamamu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sabih. Artinya sanadnya dapat diterima. Baik. Jemaah sekalian, dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang menggunakan gelang yang dia yakini sebagai penangkal penyakit, yaitu jimatnya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk melepaskan. Ini juga ada pelajaran bagi kita. Apabila kita melihat orang melakukan kesalahan, kita tegur dia, kita larang dia melakukan kesalahan, dan kita ingatkan bahayanya. Nabi SAW Alaihi Wasallam pun mengingatkan bahaya kalau dia masih menggunakan itu. Maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maksudnya kalau sampai mati dia tidak tobat. Di sini juga mengandung pelajaran bahwa amalan itu tergantung pada pengakhirannya. Artinya kalau dia sampai mati menggunakan itu, dia tidak akan beruntung selamanya karena dia melakukan syirik. Tidak beruntung selamanya artinya kekal di neraka karena dia melakukan perbuatan kesyirikan. Iya. Maka di situ mengandung peringatan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan satu kesalahan apalagi perbuatan dosa kesyirikan sebelum kematian datang menjemput kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada hakikatnya jimat itu hanya menambah kelemahan. Hanya menambah kelemahan. Kelemahan di sini dikatakan para ulama bisa menjadi dua makna. Yang pertama lemah secara lemah secara psikis Artinya, orang ini lemah akal dan jiwanya lemah. Dia manusia berakal, manusia yang kuat, kok bergantung pada benda yang nggak bisa memberi apa-apa kepadanya. Benda yang lemah yang dia bisa sekali genggam mungkin hancur. Ya, maka dia lemah jiwanya, lemah psikisnya. Yang kedua, bisa jadi juga lemah secara fisik, yaitu Allah timpakan kepadanya kelemahan fisik, sebagaimana dalam hadis berikutnya. Hadis berikutnya kata beliau rahimahullah juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu barang siapa mengenakan jimat maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya wa man ta'allaqa wada'atan dan barang siapa mengenakan wada'ah yaitu jimat dari batu pantai fala wada'allahu lahu maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya Jemaah sekalian, hadis ini adalah peringatan bagi kita. Balasan dari Allah barang siapa yang mengenakan jimat. Bergantung hatinya kepada jimat bukan kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia inginkan uh, mendapatkan keamanan, maka Allah tidak akan memberikan keamanan. Kalau Allah kalau dia menginginkan agar urusan-urusannya lancar, maka Allah tidak akan memberikan kelancaran. Itu baru balasan di dunia, belum lagi balasan di akhirat, naudzubillah. Oleh karena itu pada hadis yang berikutnya beliau katakan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah hadis yang paling tegas dari seluruh hadis yang beliau sebutkan. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyekutukan dengan syirik besar ataukah dengan syirik kecil sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Iya. Dan jimat itu banyak macamnya. Ada untuk perlindungan diri, perlindungan dari penyakit, perlindungan dari penjahat, ada untuk penglaris, ada untuk eh, menyihir orang agar senang kepadanya dan lain sebagainya. Baik. Dan juga disebutkan dari Imam Ibn Abi Hatim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau melihat seseorang di tangannya ada benang untuk melindunginya dari penyakit al-hummah yaitu penyakit apa namanya demam. Faqata'ahu, maka Hudzaifah radhiyallahu anhu langsung memotong benang tersebut dari tangannya. Jadi inilah teladan para sahabat, dia melihat muridnya, ini adalah muridnya yang dia kunjungi ketika sakit. Kemudian dia melihat menggunakan uh, gelang itu langsung beliau potong. Ini teladan para sahabat. Kalau melihat kemungkaran langsung dirubah sesuai dengan kemampuan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukannya. Surat Yusuf ayat ke-106. Artinya apa? Iman mereka tidak ada gunanya. Iman mereka tidak ada gunanya apabila mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menyekutukan Allah menyebabkan imam iman iman itu menjadi batal. Iman itu menjadi batal. Uh, demikian pula seluruh ibadah menjadi batal. Jangankan ibadah yang baru mau dia kerjakan, ibadah yang sudah pernah dia kerjakan menjadi terhapus dan iman termasuk sebesar-besarnya ibadah yaitu keyakinan hati kepada Allah itu adalah ibadah semuanya terhapus sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala لَإِنْ أَشْرَقْتَ asyrakta kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu jadi ini peringatan bagi kita jemaah sekalian mungkin kelihatan sepele hanya sebuah gelang hanya sebuah benda atau sabuk atau yang semisalnya atau macam kertas yang mereka tulis-tulis huruf Arab yang orang Arab pun kalau baca nggak paham. Yang mereka yakini sebagai jimat itu kelihatan sepele tapi dampaknya besar sekali. Dapat menghapuskan seluruh amalan seseorang dan menyebabkan dia murtad keluar dari Islam apabila dia meyakini benda-benda itu dapat bermanfaat dengan sendirinya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik kecil apabila dia meyakini itu hanyalah sebab sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha melindunginya. Baik. Walhamdulillah, jemaah sekalian inilah uh, permasalahan jimat. Semoga Allah melindungi kita dari semua perbuatan kesyirikan. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Saya jawab. Eh, saat ketika kita masuk ke sebuah warung, dan di situ ada tulisan semacam raja. Gitu. Nah itu hukumnya gimana kita kalau beli makanan di situ? Itu jelas jimat ya. Ya. Kalau itu jelas sebagai jimat, maka berarti pemilik warung tersebut melakukan kesyirikan, melakukan kesyirikan. Uh, kalau dia menjual makanan yang biasanya mereka sembeli sendiri, kalau itu berupa daging hewan, maka tidak boleh kita beli, tidak boleh kita makan. Tapi kalau selain itu tidak ada masalah. Ya, boleh dibeli. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau kasih pendidikan kepada dia, saya nggak jadi beli di sini, itu juga bagus. Ya. Saya nggak jadi beli di sini karena ada menggunakan jimat. Ya, ini tujuannya untuk mengingatkan dia. Ya, tapi pada hukum asalnya, selain daripada hewan sembelihan yang disembelih oleh orang yang menyekutukan Allah, maka itu halal. Jadi selain daripada hewan sembelihan, itu halal. Semacam nasi, kue-kue, uh, itu halal kecuali sembelihan itu yang diharapkan <coughs> ya tapi kalau cuman sekedar apa namanya hiasan ya biasa kan ada kaligrafi ya uh, ini sebetulnya juga tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi bukan syirik ya sebetulnya itu dihindari memasang kaligrafi Uh, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah saw Al Quran itu untuk dibaca, dan untuk dihafal dan diamalkan, bukan ditempelkan. Ya. Ini tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bukan kesyirikan, jadi tidak ada masalah kita membeli dari warung tersebut. Wallahu alam. Silakan. Kalau sembelihan uh, ah, tidak halal. Kalau sembelihan alkitab yang itu maksudnya gimana? Iya. Iya. Kaum musyrikin itu terbagi dua kaum musyrikin ahlul kitab dan dan selain mereka. Memang dibedakan. Dari segi sembelihannya memang dibedakan. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memakannya untuk memakannya dengan syarat dia menyembeli secara Islam. Ya. Artinya dia memenuhi syarat sahnya penyembelihan dalam Islam. Dia menyebut nama Allah. Artinya kita betul harus yakin dia menyebut nama Allah. Ya, karena orang Yahudi Nasrani dahulu seperti itu. Dia menyebut nama Allah. Iya. Dan memenuhi syarat sahnya penyembelihan dalam Islam. Kalau seperti di tempat saya besar di Manado, mereka nggak kenal sama sekali nama Allah. Ya. Jangankan menyebut nama Allah, sembelih pun nggak. Ya. Hewan itu cuma dipetok aja dengan batu gitu atau di apa namanya dijepit aja. mereka nggak mengenal penyembelihan. Jangankan di sana, di negara-negara modern mereka, di Eropa, di Amerika, hewan hidup-hidup dimasukkan ke dalam mesin, iya kan? Nggak disembelih, ya. Itu walaupun dia sebut Bismillah juga tetap nggak halal, ya. Kecuali kalau dia sembelih, walaupun memakai mesin dan sembelih sekali sebut Bismillah, sembelih untuk banyak hewan itu tidak ada masalah. Yang penting sembelih, bukan dihancurkan begitu saja di dalam mesin. Ya. Itu dibedakan karena hikmahnya di situ kata para ulama. Sebab pada asalnya Yahudi dan Nasrani itu mereka itu bertauhid pada awalnya. Kemudian mereka rubah menjadi agama kesyirikan dan kekufuran. Beda dengan Hindu, Buddha, Konghucu, komunis dan lain sebagainya. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, mereka itu dari awalnya memang sudah musyrik. Itu perbedaannya. Ya. Jadi sama-sama kafir, sama-sama musyrik. Tetapi bedanya yang ini tadinya bertauhid, kemudian mereka rubah agama mereka, kemudian yang ini dari awal memang sudah musyrik. Makanya dalam hukum pun dibedakan. Ya. Wallahu alam. Hmm. Kemudian kalau tidak menyebut bismillah, walaupun yang menyembelih muslim pun nggak halal. Ya. Kalau dia sengaja, tapi kalau dia lupa, pendapat yang benar boleh dimakan kalau dia lupa. Ya. Kalau dia sengaja tidak menyebut nama Allah, walaupun dia muslim pun nggak boleh dimakan. Wallahu alam. Masih ada waktu silahkan. Berkaitan dengan uh, murtad Ustaz. Untuk murtad ini orang muslim yang murtad uh, eh, ingin dia ingin bertobat apakah ada syariatnya kalau misalnya harus membaca secara terlebih atau ya. cukup tobat dan melakukan kebaikan kalau dia sudah murtad kemudian ingin taubat harus syahadat lagi syahadat lagi, masuk Islam lagi. Iya. Dan disunahkan untuk mandi lagi. Hmm. Iya. Kedua uh, berkaitan dengan syirik besar tadi, semua amalan yang sudah dilakukan itu akan hilang. Eh, apabila dia bertobat dari syiriknya itu, apakah amal yang sudah di tadinya hilang itu akan kembali lagi atau? Kalau dia bertobat semua amal kebaikannya kembali lagi. Ya. Semua amal kebaikannya kembali lagi. Itu keutamaan tauhid, keutamaan taubat. Barang siapa yang bertobat dari kesyirikan, maka semua amal kebaikannya tetap dianggap sebagai kebaikan. Ya. Dan semua dosa-dosanya terhapus. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ta'lam anna islam yajubbu ma qablah." Tidakkah kamu tahu bahwa masuk Islam menghapuskan semua dosa-dosa di masa yang lalu. Jadi bukan dosa kesyirikan saja, semua dosa-dosanya. Itu keutamaan tauhid, keutamaan masuk Islam. Sebaliknya, orang yang punya banyak kebaikan ketika dia melakukan kesyirikan maka terhapus kebaikan-kebaikannya. Ya. Kalau dia tidak kembali maka kebaikannya tidak kembali. Tapi kalau dia kembali insya Allah kebaikannya juga kembali. Ya. Penentuannya adalah kematiannya. Wallahu alam. Uh, untuk yang murtad tadi, misalkan ada anggota keluarga dan seperti itu, ya, dia dilakukan. Atau misalkan kita yang murtad, terus mengajak dia untuk membaca sekolah, eh, membaca bukan ada, maka boleh. Bahkan dia sendiri pun boleh, nggak harus ada yang membimbing. Ya. Siapa saja boleh membimbing. Dia sendiri pun tanpa yang ada yang membimbing boleh. Tanpa ada orang tahu pun sudah sah. Ya. Hanya saja kalau di negara kita ada aturannya, kalau dia tadinya kafir kemudian masuk Islam, itu lebih bagus didaftarkan, dicatatkan karena berkaitan dengan apa? KTP dan sebagainya kan? Iya. Ya. Tapi dari segi agama, walaupun dia nggak laporkan sudah sah. Iya. Tanpa ada orang tahu sekalipun ya. Dan itu banyak terjadi di masa para sahabat. Uh, ada sahabat yang dikenal sebelumnya kafir, tiba-tiba sudah ikut berjihad dan sampai mati di barisan kaum muslimin. Ternyata dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam dan dia belum melakukan kebaikan sama sekali kecuali jihadnya itu. Kemudian dia mati belum sempat sholat sedikit pun karena baru masuk Islam dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia termasuk penghuni surga. Iya. Jadi nggak dipersyaratkan ada saksi atau ada yang membimbing. Dia sendiri pun boleh, nggak masalah. Wallahu a'lam. Dan harus diajak kembali. Andaikan ada keluarga kita yang murtad, jangan dibiarkan. Harus diajak kembali masuk Islam. Harus diajak bertobat sebelum dia mati. Silakan eh, ya. kita kan marak nih apa pakai akik kan ya uh, eh, pakai kaki uh, eh, dengan tujuan agar apa lebih bawah gitu gimana ya, maksudnya termasuk jimat itu jimat ya iya Maksudnya supaya memunculkan wibawa begitu. Nah, kalau ngomong biar apa gitu kan. <laughs> Soalnya saya lihat banyak orang kayak gitu ya, kalau pakai akik itu gitu dia. Hmm. Itu maksudnya ya, jimat ya. Iya. Sebaiknya dihindari. Keyakinan-keyakinan seperti itu dihindari kalaupun itu bukan kesyirikan, tetapi itu adalah jalan yang besar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan apabila bertujuan seperti itu. Iya. Apabila bertujuan seperti itu, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Itu bahaya. Lalu cuma sekedar perhiasan biar keren, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Wallahualam, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi mengenai jimat Ustaz, kalau misalnya jimat itu sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan, tapi ada unsur mistiknya. Itu bagaimana dengan cara rukyah syariah? Terus bagaimana hukumnya dengan rukyah jamaah? Itu nggak perlu dirukyah jimat itu, buang aja begitu saja. Ya. Tapi kalau misalnya ada bawaannya misalnya nggak ada. Nggak ada masalah. Baca Bismillah kemudian buang, udah. Nggak ada namanya rukyah jimat. Ya. Rukah, rukyah berangkas, rukyah rumah, nggak ada. Rukiah itu untuk orang yang sakit. Nggak ada rukiah rumah, nggak ada rukiah berangkas, nggak ada rukiah jimat. Buang aja. Dan membuang sesuatu termasuk aktivitas. Dan aktivitas dianjurkan memulai dengan bismillah. Ya, baca bismillah buang begitu aja, nggak ada gunanya itu. Nggak ada. Sekarang lagi marak ada rukiah jama'i itu, apa punya Rukiah jama'i, maksudnya banyak orang. Ya. Kata Syekh Ibnu Basrahimahullah, rukiah itu membaca di depan di depan uh, orang sakit. Jadi kalau di depan kita ada dua tiga orang, itu mungkin terjadi, ya kan? Cuman dua tiga orang. Tapi kalau sudah banyak orang, bagaimana caranya membaca di depannya? Posisinya satu ada di sana, satu ada di seberang sana. Ya. Jadi itu tidak mungkin terlaksana dan itu juga tidak ada contohnya dari uh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Sepatutnya dihindari. Ya. Intinya rukyah itu membaca di depan orangnya langsung jadi kalau cuma dua tiga orang masih mungkin. Kalau sudah banyak orang nggak mungkin. Ya. Apalagi melalui telepon lebih tidak mungkin lagi. Nah. Jadi itu uh, eh, menyelesaikan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustaz, uh, misalkan dalam pelaksanaan suatu proyek untuk memulai uh, groundbreaking proyek ada namanya kenduri, terus ada penyembelihan semacam kambing, kemudian ditanam di situ di, area proyek itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di situ walaupun kita tuh secara hati itu mengingkari apa ibadah apa eh, eh, bukan? Iya. Orang yang melakukannya dan meyakininya merekalah yang melakukan kesyirikan. Ya. Biasanya mereka lakukan itu untuk persembahan atau pengagungan atau secara resmi mohon izin kepada yang mereka yakini menguasai tempat itu. Iya kan? Iya. Mereka meyakini ada yang menguasai tempat itu selain Allah, itu juga sudah syirik. Sebelum dia menyembelih, itu sudah kesyirikan. Kemudian mereka takut kepadanya, itu juga sudah syirik. Ya, takut kepada selain Allah yang bisa melakukan sesuatu padahal hanya Allah yang mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Kemudian mereka harap keselamatan kepadanya, itu juga sudah syirik. Kalau disertai dengan penyembelihan, maka itu syirik dalam bentuk yang lain. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man zabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan datang uh, bab tentang masalah penyembelihan. Ya. Uh, uh, ya, sebentar Pak. Apa namanya? Uh, Ya, orang yang bekerja di situ. Orang bekerja itu insya Allah tidak apa-apa selama mereka tidak menyetujui hal tersebut. Dan kalau mereka mampu hendaklah diberikan nasihat. Ya, kemudian menanam hewan itu, kalaupun dia nggak punya keyakinan apa-apa, tapi dia tanam hewan itu, itu termasuk pemborosan harta. Ya, termasuk pemborosan harta. Hewan itu harusnya dimakan di sate, <laughs> ya, nggak boleh dia tanam. Tetapi kalau dia sudah terlanjur hewan itu diniatkan sebagai persembahan kepada selain Allah ya nggak bisa juga dimakan. Ya, nggak bisa juga dimakan itu haram. Wa Allah melarang kalian memakan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Meskipun dia sebut bismillah. Ya, meskipun dia sebut bismillah, tapi dalam niatnya ini sebagai pengagungan kepada jin yang ada di situ, maka itu apa? Tidak boleh dimakan. Ya. Silakan Pak, mungkin yang terakhir ya. Hmm. Eh, kunjung kayak di rumah ataupun di tempat negara khususnya itu tidak ada tulisan di, di depan itu Allah dan Muhammad. Nah kita tuh selalu terus diajarkan antara sang khalik dan makhluk. Itu gimana pemirsa? Betul sekali. Itu pernah dijelaskan oleh Syekh Ibn Thaymin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atau Ibnu Umar ketika seseorang datang kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syi'tah." sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Ajal lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Maka kata Syekh Nur rahimahullah, eh, hadis ini menunjukkan siapapun yang mengucapkan atau melakukan satu perbuatan yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan Nabi itu termasuk kesyirikan. Nah, termasuk kata beliau berikan contoh orang yang meletakkan kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad secara sejajar di dinding. Itu termasuk dalam hadis itu. Ya. Kalau dia meyakini sejajar, itu syirik besar. Tapi kalau dia cuma melakukan tanpa meyakini, itu syirik kecil. Ya. Bagaimana kalau dia turunkan sedikit? Ya. Yang namanya Muhammad, Allah lebih tinggi. Maka itu termasuk mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi paling minimalnya itu termasuk kategori mengada-ada. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau telah mengingatkan iya wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dibelikan batu cincin dulu diyakini seperti jimat. Sudah lama tidak menggunakan dan melepas batu dari cincinnya. Bila sekarang ingin menggunakan batu tersebut sebagai hiasan atau perhiasan, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa insyaallah taala mengenakan cincin bagi laki-laki maupun wanita boleh mengenakan cincin sebagai perhiasan dengan syarat tidak diyakini sebagai jimat. Iya, hanya saja cincin bagi wanita adalah perhiasan yang hanya boleh dilihat oleh suaminya. Iya. Wanita itu perhiasan dan perhiasan seluruh wanita tidak boleh terlihat kecuali suaminya dan mahramnya. Ya. Barangkali demikian Wallahualam masih ada lagi pak? Terakhir pak. Ya itu kalau dari dipasang, kan? nah, Ya sebaiknya dihilangkan. Ya, sebaiknya dihilangkan. Apalagi kalau di masjid iya, itu mengganggu orang sholat. Ya, artinya merusak kekhusyuan. Ya, apalagi kalau di masjid.